Alaihi Wasallam sebutkan sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika beliau menafsirkan surah Al-Fajr di mana Allah Subhanahu wa taala di awal surat ini bersumpah wafat fajri walayan ash dan demi waktu fajar dan malam yang sepuluh demi waktu fajar waktu di mana matahari itu mulai terbit dan nampakkan cahayanya ufuk Timur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah walayalin asyr dan demi malam yang sepuluh. Para ahli tafsir <clears throat> berkenaan tentang lafaz ini atau ayat yang kedua ini menyebutkan bahwa yang dimaksud sepuluh malam yang dikarenakan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada ayat ini maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah dari sekian pendapat beliau menguatkan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam itu ialah 10 malam yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian beliau membawakan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man min ayyamin ahabbu ila Allah dan tidaklah ada hari-hari yang dimana di situ amal itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Hijjah. Maka sebagian sahabat bertanya, "Awal jihad fisabilillah ya Rasulullah?" Dan bagaimana terkait dengan amalan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak pula jihad fisabilillah illa rajulun kecuali seorang yang keluar dari rumahnya membawa dirinya dan hartanya dan tidak kembali dari jihad tersebut satu pun, Yang dia keluar dari rumahnya membawa jiwa dan hartanya dan kesemuanya lillah dia meninggal dan gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal ini menunjukkan tentang mulianya dan besarnya keutamaan 10 hari atau 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Ya hingga sebagian ulama itu membandingkan manakah yang lebih utama antara 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ataukah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Itu adalah keutamaan yang Allah SWT berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sampai di jamak dikumpulkan oleh para ulama kalau dengan melihat sisi malamnya maka 10 malam terakhir dari bulan Ramadan itu afdal dikarenakan padanya adalah Lailatul Qadar. Adapun bila ditilik dari siangnya maka Sepuluh pertama dari bulan Dzulhijjah itu lebih utama. Walikulin fadl dan pada masing-masingnya terhadap keutamaan memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan dengan cara mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di hari-hari tersebut amal sholat dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Azza Maka semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini termasuk di antara amalan soleh makbulan yang Allah yang diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah berikan pahala yang berlipat untuk kita semuanya. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada bahasan kemarin kita telah sampai pada hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Najih al Abbas bin Sariyah radhiyallahu taala bahwa ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan sebuah nasihat, sebuah mau'ibah yang mana sangat menyentuh yang buat hati kami itu bergetar dan juga meneteskan air mata kami. Hingga sebagian kami mengatakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ka'annaha mawahidatu muwanti'ah. Wahai Rasulullah, ini seakan-akan wasiatnya orang yang hendak berpisah. Wasiatnya orang yang ingin meninggalkan kami. Fa'ausina maka berilah wasiat kepada kami. Di sini saudara kaum muslimin jamaah surat maghrib rahimani rahimakumullah terdapat salah satu di antara keutamaan para sahabat bahwa mereka itu semangat untuk meminta wasiat, meminta penjalanan meminta pelajaran dari Rasulullah SAW sehingga kita sebagai umat yang datang belakangan mendapatkan buahnya dan manfaatnya sangat banyak bila kita buka buku-buku hadis kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama apakah Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya kita akan menjumpai pertanyaan dari para sahabat yang bertanya tentang suatu permasalahan, meminta fatwa terkait dengan persoalan yang dihadapi, memohon wasiat dari Nabi SAW, semangatnya mereka untuk menimba ilmu dari Rasulullah SAW secara langsung. Dan kita, alhamdulillah, yang terpaut dengan waktu yang sangat panjang. Sampai hari ini kita bisa membaca, kita bisa memetik apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pelajaran-pelajaran beliau, bimbingan-bimbingan beliau untuk kita, untuk umatnya. yang mungkin kalau kita hadir pada masa ketika Rasulullah SAW, kalau kita misalkan mau membayangkan kita ada pada masa itu, mungkin kita tidak sama semangatnya dengan para sahabat dalam minta wasiat kepada Rasulullah SAW. Mungkin kita tidak termasuk di antara orang-orang yang punya semangat untuk mengambil bimbingan Rasulullah SAW. Dikarenakan ujian pada waktu itu amatlah sangat berat. Kaum muslimin ditindas, dimusuhi oleh orang kufar, baik orang kufar Quraisy maupun dari kalangan ahli kitab Yahudi Madinah dan yang lainnya. Sampai kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan termasuk beliau sahabat Anas bin Malik seorang sahabat yang punya usia panjang di mana keturunan beliau lebih dari 70 orang dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu memiliki usia yang sampai disebutkan Jawa Zalmi'ah lebih dari 100 tahun. Sehingga beliau menjumpai masa-masa para tabi'in yang salah satu wasiat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul mufrad Kata Anas bin Malik, La tamanna janna ya Janganlah kalian itu berandai-andai. adalah suatu perkara yang kalian terhalangi darinya. Yaitu jangan kalian itu berandai-andai untuk berada hidup pada masanya Rasulullah SAW itu hidup. Kenapa kata Anas Malik? Sungguh kami menjumpai sebuah zaman. Kami menjumpai satu masa yang amat sangat berat. Di mana ujian keimanan kala itu adalah amat sangat terlihat antara satu keluarga ayah yang beriman, anaknya tidak. Dalam satu keluarga seorang anak masuk Islam, orang tuanya tidak mau masuk Islam. Dan sampai kata Anas Malik kami melihat sebagian anggota keluarga itu dalam peristiwa dihadapkan pada peperangan sampai satu itu membunuh orang yang masih satu keluarga dengannya. Jangan kalian untuk berandai-andai untuk menjumpai masjid sehingga hidayah yang didapat oleh para sahabat keistiqomahan mereka di zaman itu amatlah sangat tidak bisa dibandingkan dan disamakan dengan kita agar jangan sampai kita itu terlampau jauh membayangkan bagaimana kalau kita hidup dan berjumpa dengan Rasulullah SAW bukan hal yang gampang bukan hal yang mudah untuk menjumpai dan menghadapi masa tersebut nah di sini Rasulullah SAW menyampaikan sebuah wasiat. Ketika beliau diminta oleh sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu maka Rasulullah SAW bersabda usikum bitaqwallah was-sam'i wat Aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berwasiat dengan perkara yang amat sangat besar yaitu takwa. Takwa yang merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala dan juga wasiat para nabi dan rasul. Apa itu takwa dalam bahasa Arab? Takwa itu adalah engkau menjadikan antara dirimu dengan yang kau takuti itu sebuah ya, sebuah pembatas, sebuah penghalang. Jadi kalau engkau takut, misalkan kepada api yang besar, api yang bakar dan menyala-nyala, engkau membuat penghalang antara dirimu dengan api itu, maka itu adalah disebut pula wikoya, penghalang, pembatas. Dan bila itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu engkau dituntut diwasiatkan untuk bertakwa kepada Allah maka hal itu diwujudkan dengan cara engkau menaati Allah Subhanahu wa taala dalam perintah-perintahnya menaati Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala Ketika Allah SWT melarang dari sebuah perkara, <clears throat> kita jauhi, kita tinggalkan. Itu. Kemudian kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Wasiat yang kedua adalah as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat. Yang dimaksud di sini adalah mendengar dan taat kepada pemerintah muslim selama dia adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf kalian wajib untuk mendengar dan taat wa in ta'amara 'alaikum 'abdun sekalipun yang berkuasa atas kalian adalah seorang hamba sahaya seorang budak kalian wajib pula untuk taat dan mendengar fa innahu may ya'ish minkum Fasayar ikhtilafan kathira. Karena sungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku nanti di antara kalian akan melihat melihat apa? Ikhtilafan kathira. Kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Kita ingat dalam sejarah bahwa sepeninggal Rasulullah SAW juga ada prestasi-prestasi atau pencapaian para sahabat. Pembukaan negara-negara di luar jazirah. Penaklukan negara-negara yang jauh letaknya dari Mekah dan Madinah. Padahal itu adalah suatu hal yang merupakan kemuliaan, sebuah kebaikan yang bisa dicapai oleh para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Tetapi kenapa yang disebutkan Rasulullah SAW di sini adalah perkara yang merupakan perselisihan. Beliau memperingatkan dari apa? Istilafan kasiro. Memperingatkan bahwa kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Maka jawabannya adalah karena beliau di sini Nabi SAW sedang dalam posisi memperingatkan dari marah bahaya. Kalian, kalian wahai kaum muslimin, sepeninggalku nanti akan ada perselisihan yang banyak. Maka Nabi SAW memberikan solusi, memberikan pegangan bagaimana untuk keluar, bagaimana untuk selamat dari perselisihan tersebut. Kita bisa membayangkan satu saja perselisihan satu perbedaan pendapat bisa menjadikan efek buruk yang mungkin berkepanjangan. Lantas bagaimana kalau persisian itu banyak jumlah? Berarti ini menunjukkan kita itu semakin butuh untuk berpegang kepada solusi yang Nabi SAW sebutkan di sini. Maka beliau menyebutkan fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al min ba'di. Dan wajib kalian pula untuk memegang sunnahnya para khalifah yang membimbing dan mendapatkan petunjuk setelah. Rasulullah SAW sebagai nabi yang penuh dengan kasih sayang kepada kita umat beliau beliau berikan solusi dan jalan keluar yang ringkas tetapi sangat menjawab menjawab apa menjawab kebutuhan umat ketika perselisihan yang banyak itu terjadi Hadis ini sekaligus menjadi tanda kenabian Rasulullah SAW karena apa yang beliau sabdakan dalam hadis ini betul-betul terjadi. Sebagaimana kita saksikan sekarang persediaan di dunia Islam tanpa kita pungkiri terjadi. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi yang ringkas. Kata beliau, fa'alaikum bisunnatih kalian wajib untuk berpegang dengan apa? Dengan sunnah. Apa sunnah dalam bahasa pembahasan hadis? Kita sering membaca sunnah yang dikaitkan dengan hukum tentang sebuah perkara. Ketika kita membahas fikih atau membaca buku-buku fikih misalkan, Misalkan ada sebuah amalan hukumnya sunnah. Maka hukum sunnah tersebut adalah satu di antara lima hukum di antara madal fikih. Di antara hukum-hukum fikih yang lima ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Ini sunnah yang dimaksud adalah hukum. Tetapi dalam pembahasan kita sekarang sunnah Nabi SAW artinya adalah jalan beliau. Jalan atau metode petunjuk Rasulullah Shallallahu Sehingga ketika beliau bersabda, kalian wajib berpegang dengan sunnahku, kalian wajib berpegang dengan petunjukku. Dengan jalanku, yang jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara kaum muslimin rahimani wa Berarti kita bisa memetik pelajaran di sini bahwa sebetulnya ketika ada perselisihan atau perbedaan pendapat solusinya adalah kembali kepada jalannya Rasulullah SAW seperti apa Bagaimana Nabi SAW membimbing dalam hal itu, bagaimana itu yang harus kita pelajari. Itu yang menjadi jalan keluar dan solusi untuk kita. Bila kita betul-betul mau berkaca kepada hadis-hadis Nabi SAW Beliau melanjutkan wasiat ini kata beliau sallallahu Alaihi Wasallam "Abdu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa umur. Kalian wajib untuk berpegang bahkan gigitlah sunnah tersebut dengan geraham-geraham kalian. Ini merupakan penggambaran Rasulullah SAW bahwa kalian harus betul-betul memegang kuat. Jangan sampai lepas sunnah tersebut. Kalau dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW sampai mengibaratkan akan ada suatu masa nanti sepeninggal beliau orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW binti al jamar seorang yang menggang sunnah pada zaman nanti akan merasakan seperti menggang bara api yang membakar yang panas kalau dipegang dia akan merasakan panasnya. Tapi kalau dilepas sunnah itu dia yang akan akan binasa. Maka saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah akan ada masa di mana seorang yang berpegang dengan sunnah itu diuji. Yaitu pada masa ketika orang yang berpegang dengan sunnah justru dianggap seorang yang asing yang tidak sejalan misalnya dengan keumuman masyarakat tetapi itulah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga yang menjadi garis penentu yang menjadi tolak ukur adalah apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam ataukah tidak. Kemudian kata beliau, wa iyyakum wa mahdatsatil umur. Berhati-hatilah kalian dari perkara yang diada-adakan. Perkara-perkara yang dibuat-buat ya yang dimaksudkan perkara agama dikaitkan dengan urusan agama padahal bukan. Tidak diperintahkan Rasulullah SAW tapi dikatakan bagian dari Islam. Ini juga Nabi SAW berikan wasiat dalam hadis ini. Selain memegang sunnahku, gigi dengan geraham kalian, dan juga harus hati-hati dengan perkara-perkara yang baru nanti. Maka ini juga membuat atau memberikan isyarat untuk kita bahwa sepeninggal Rasulullah SAW akan ada perkara-perkara baru yang dikatakan merupakan bagian Islam Padahal Nabi SAW tidak mengajarkan. Bahwa Pak Kama Akbar. Maka terjadilah sebagaimana Rasulullah SAW beritakan. Fa inna kulla bid'atun dolalah. Karena sungguhnya setiap perkara bid'ah perkara yang baru itu adalah sesat. Ini adalah bahasa Rasulullah SAW bisa kita rujuk kepada kitab-kitab hadis yang sahih dan beliau mengucapkan berulang dalam banyak tempat fa inna kulla bid'atin dhalalah karena sungguhnya seluruh kebid'ahan itu adalah sesat Saudara kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah Ada bahasan yang lalu kita telah membaca beberapa poin inti dari wasiat Rasulullah SAW. Yang pertama adalah wasiat tentang bertakwa, yang ini merupakan tonggaknya seorang dalam mengerjakan agama ada dengan cara yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan ladina illa bitaqwallah tidak ada agama bagi seorang kecuali dengan dia bertakwa kepada Allah. Dengan ia mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Poin yang kedua yang teman kita pula telah membacanya ialah terkait dengan keberadaan seorang pemimpin yang soleh, yang adil, membimbing dengan Allah dan sunnah Rasulullah SAW ini merupakan nikmat sehingga dalam rangka untuk menjaga nikmat tersebut kaum muslimin wajib untuk taat kepada mereka Poin yang ketiga yang disampaikan oleh penulis Hafizahullah bahwa Wasiat Rasulullah SAW dalam hadis ini memuat sikap yang harus ditempuh oleh umat Islam manakala terjadi khilafat wal mukhalifin al haq ketika terjadi perbedaan-perbedaan dan orang-orang yang menyelisihi kebenaran maka konteks ini kita perlu memahami bahwa yang dimaksud dengan al-haq adalah apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran Al-Karim dan juga dalam Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang keluar dan menyimpang dari itu dikatakan mukhalif. Sesuatu yang tidak sesuai. Saking terangnya jalan Islam, Rasulullah SAW pernah mengibaratkan kepada para sahabat bahwa suatu hari Nabi SAW pernah membuat suatu garis di permukaan tanah. Satu garis. Kemudian beliau mengatakan, Hada sabilullah. Mengatakan bahwa ini adalah jalan Allah. Berarti apa? Jalan Allah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu jumlahnya satu. La ta'addad. Tidak berbilang. Tetapi satu. Sehingga apa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu yang kita pegang. Ketika ada khilaf, ketika ada perselisihan, Rasulullah SAW telah membimbing kita untuk berpegang dengan al-haq, dengan sunnah beliau, dan kembali kepada jalan yang lurus yaitu prinsip atau metode Rasulullah SAW dan para khalifah setelah beliau. Di sini kita butuh merenung sedalam-dalamnya. Ternyata jalan untuk kita meredakan khilaf telah disampaikan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun lebih yang lalu. Tinggal kita mau mengamalkannya apakah tidak. Hingga disebutlah penulis rahimahullah taala dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa Al-Qur'an itu la ya'tihil batil min baini yadayhi min khalfihi. Alkitab, ini Al-Qur'an Al Karim tidaklah dicampuri dengan kebatilan tidak didatangi dengan kebatilan baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Kalau seorang itu membaca al Qur'an Karim maka semuanya adalah al-haq. Semuanya mengajarkan kepada kebenaran, mengajarkan kepada tauhid, mengajak untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Alaihi ini Al-Quran. Sehingga ketika seorang berpegang dengan kitab Allah ia berpegang dengan prinsip yang jelas. Yang tidak tercampuri dengan kebatilan satu pun. Begitu pula ketika dia berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW yang suci. Maka dengan kedua hal ini, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dan juga akan mendapatkan solusi yang benar yang memutus segala bentuk khilaf, segala bentuk perselisihan yang terjadi. Menghentikan perbedaan-perbedaan tersebut di antara kelompok-kelompok Islam dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala meridainya. Karena terkadang kita jumpai ada yang ingin meredakan khilaf tetapi dengan cara yang justru menyebutkan khilaf tersebut. Maka kembali kepada sunnah Nabi SAW itulah jalan keluar. Dengan sebab itu pula Allah akan mengumpulkan kalimat persatuan kaum muslimin di atas al-haq. Adapun segala solusi di luar sunnah itu adalah cara-cara yang pada ujungnya akan berakhir pada al-fashal, pada kegagalan. Yang keempat, bahwa nasihat Rasulullah SAW memuat terkait dengan peringatan dari perkara bid'ah. Sesuatu yang baru, sesuatu yang diada-adakan, yang dikesankan bahwa itu adalah bagian dari Islam padahal bukan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati Wa raditu lakumul Islam Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam Madinah. Dan aku telah meridai Islam sebagai agama untuk kalian orang-orang Yahudi ketika sampai ayat ini kepada mereka orang-orang Yahudi bukan orang yang tidak membaca Alkitab mereka punya Taurat sampai mengatakan kepada sahabat Ibn Umar bahwa ayat ini ayat yang ketiga dari surah Al-Maidah Al-Yaum akmaltu lakum dinakum pada hari ini telah sempurnakan agama kalian. Kata orang Yahudi tersebut, kalau ayat ini turun kepada kami, orang-orang Yahudi, kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Kenapa? Karena kandungan ayat ini apakah sangat berharga. Yang merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Islam itu telah sempurna. Islam itu telah lengkap. Dan Allah Subhanahu wa taala telah ridho dengan Islam sebagai agama untuk seluruh umat manusia. Yaitu Islam sebagaimana diamalkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik bin Anas kita kenal beliau sering disebut sebagai pemuka madhab Maliki Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah beliau menyebutkan terkait dengan ayat ini al-yauma akmaltu lakum dinakum bahwa pada hari turunnya ayat ini segala sesuatu yang bukan merupakan agama pada hari itu, maka hari ini sekarang pun tidak teranggap sebagai bagian dari agama. Ya ini kalau ada sesuatu yang ditambahkan di luar Islam yang hari ayat ini turun, maka tambahan tersebut tidak teranggap. Ya, ini beliau mengingatkan bahwa Islamnya telah sempurna. Tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Al Imam Malik bin Anas yang beliau disebut sebagai Imam Darul Hijrah imamnya penduduk Madinah dalam hal ilmu, dalam hal pengetahuan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang ulama, seorang alim yang amat sangat tinggi keilmuannya sampai berucap demikian. Nah, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada poin-poin ringkas terkait dengan faedah dari hadis di atas. Poin yang pertama atau faedah pertama adalah disyariatkannya menyampaikan nasihat, menyampaikan wejangan kepada kaum muslimin. Yang hal tersebut dilakukan secara tahawul, secara berselang, ini tidak secara terus-menerus. Kama fi hadis Ibnu Mas'ud sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud sebagaimana diriwayatkan dalam Sahihain bahwa Abdullah termasuk menceritakan dahulu Rasulullah SAW memberikan kepada kami mau'idah setiap hari ini dan itu. Beliau menyebutkan hari yang menyebutkan Nabi SAW menyebutkan nasihat secara berselang. Tidak membuat orang bosan, tidak membuat orang kemudian jenuh, tetapi ada jeda antara satu nasihat dengan nasihat yang berikutnya. Faedah yang kedua, al-amru bittaqwallahi fil mau'izah. Perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mau'izah tersebut. Mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini yang selalu diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai khutbatul hajah beliau memerintahkan taqullah dan juga beliau membawakan ayat-ayat terkait dengan takwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Nabi SAW mengulang dan mengawali khutbah-khutbah beliau nasihat-nasihat beliau dan perintah untuk takwa yang ketiga fil hadithi alam min a'lamin nubuwah dalam hadis ini juga terdapat tanda dari tanda-tanda kenabian. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan suatu perkara yang terjadi, beliau menyebutkan ada khilaf, ada perselisihan di tengah umat, dan terjadi sebagaimana beliau kabarkan. Perlu diberikan catatan bahwa hal ini bukan menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengetahui perkara yang baik, bukan tetapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan itu terjadi sebagaimana yang beliau sampaikan. Yang keempat, dalam hadis ini juga terkandung peringatan dari suka berselisih dalam pokok-pokok agama dan juga dalam perkara cabangnya. Yang namanya perselisihan itu tercelah. Perselisihan itu ter ter yang kelima, di sini juga terdapat perintah untuk kembali kepada jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga prinsipnya para khalifah yang terbimbing setelah beliau, mereka memberikan bimbingan kepada umat kita ikuti. Yang keenam, dalam hadis ini juga terdapat peringatan dari perkara kebidahan buat minha dan peringatan untuk kita menjauh dari yang namanya bid'ah. Yang bila kita mau menengok ke belakang dari awal-awal sejarah Islam bahwa di antara penyebab perpecahan, perbedaan itu adalah kebid'ahan. Kalau kita mau mengkaji sejarah sekian banyak perselisihan bahkan sampai pertumpahan darah sama kaum muslimin disebabkan oleh kebid'ahan. Baik kebid'ahan dalam akidah, kebid'ahan dalam amaliyah, dan yang lainnya. Yang terakhir yang ketujuh dalam hadis ini disebutkan bahwa segala bentuk kebid'ahan adalah sesat. Walaysa hasanah dan tidak ada kebid'ahan tersebut dikatakan sebagai hasanah. Nah, saudara kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Semoga apa yang kita pelajari dari wajangan dan wasiat Rasulullah SAW di atas bisa betul-betul kita amalkan dikarenakan kita di masa yang sangat jauh dari kenabian kita mendapati sekian banyak perbedaan, perselisihan maka jalan keluarnya insya Allah sebagaimana disebut karena Nabi SAW adalah kembali dan berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang kembali kepada sunnahnya Nabi Alaihissalam. Kita akhiri membahas pada malam hari ini. Subhanallah wa Shalallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.